Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. al Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. والنجم والشجر يسجدان Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. والسماء رفعها ووضع الميزان Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. ألا تطغوا في الميزان Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. والأرض وضعها للأنام Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. والحب ذو العصف والريحان dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. وخلق الجان من مارج من نار dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. بينهما برزخ لا يبغيان Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya jinni wal insi والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. يطوفون بينها وبين حميم آن Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كأنهن الياقوت والمرجان Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مدهامتان Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما فاكهة ونخل ورمان Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? حور مقصورات في الخيام Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.